Mana pada pagi hari ini kita berkumpul di sini melanjutkan rangkaian dari kajian kita Berarti ini masuk ke rekaman yang ke-31. Ya, Masya Allah. Safar Tawil. Ya, kalau kita mau review, ya udah 31 kali pertemuan. Alhamdulillah. Pada pertemuan kita di pekan yang lalu, kita telah membaca keterangan dari al-muallif Perangan dari penulis kitab di mana beliau telah ya, menyimpulkan permasalahan ya beliau berusaha untuk membingkai ya, permasalahan yang beliau hadapi di masanya dari orang-orang yang menentang dakwahnya beliau sebutkan yang pertama kemarin itu adalah dari orang-orang yang telah mengakui bahwa perbuatan tersebut adalah termasuk dari syirik akbar. Yang mereka sebut sebagai ulama'ul musyrikin. Yang disebut oleh syekh atau oleh penulis dari para ulama'ul musyrikin. Bahwa mereka itu telah mengakui bahwa perbuatan Menyembelih untuk selain Allah, berdoa kepada selain Allah Subhanahu, menyuruh kepada selain Allah, sujud li ghairillah, bergantung kepada selain Allah dan seterusnya, bahwa itu termasuk dari syirik akbar. Hanya saja ada segelintir yang menyelisih nah, yang menyelisih ini diantaranya adalah abangnya sendiri yaitu Sulaiman bin Abdul Wahab yang diplesetkan namanya di sini ternyata Syekh Muhammad kenal juga plesetan nih. Sulaiman disebut apa? Musailamah al-Kadzdzab. Karena yang dimaksud dengan Musailamah di sini bukan Musailamah yang dulu itu bukan. Ya, yang di zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengaku sebagai nabi, bukan. Namun yang dimaksud dengan Musailamah disebutkan di sini adalah abangnya Sulaiman. Karena disandingkan dengan orang-orang di zamannya seperti misalnya Ibnu Ismail, Ibnu Khalid. Ya, tentunya terpaut jauh antara Sulaiman, ya, Musailama Al-Kadzdzab kalau yang dimaksud adalah Musailama Al-Kadzdzab yang mengaku sebagai nabi. Dengan Ibnu Ismail dan Ibnu Khalid. Berarti Musailama sini abang. Namun yang segelintir ini ya kalamnya itu mutarib ya pendapatnya itu tidak satu warna seringnya berubah-ubah sesekali mereka bilang itu syirik asghar ya walaupun kebanyakan keadaannya mereka katakan itu syirik akbar tapi sekali dia bilang bahwa itu adalah syirik asghar. Atau dia bilang tidak menjadi kafir kecuali yang ada di zaman Nabi aja. Seperti itu. Ini dapat pendapat yang berubah-ubah. Tapi kondisi yang kebanyakannya dia katakan itu syirik akbar. Seperti itu. <clears throat> Dan ajaib di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya justru mengatakan bahwa pendapat yang bilang bahwa itu syirik akbar tapi pelakunya tidak kafir karena mereka diuzur dengan alasan dakwah belum sampai kepada mereka. Ini pendapatnya musuh dakwah di zaman itu. Dapatnya musuh dakwah di zaman itu. Itu pendapatnya Sulaiman bin Abdul Wahab, bin Khalid dan yang lain. Menunjukkan bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tidak begitu pendapatnya. Ya. Bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan bahwa perbuatan syirik akbar dan pelakunya kafir. Karena sudah sampai kepadanya dakwah. Ya. Karena yang, yang menjadi musuh dakwah syekh itu siapa? Itu orang-orang yang qara'ul Qur'an, baca Al-Qur'an, ya. Bahkan membaca kutubul fikih, membaca kitab-kitab fikih seperti Sulaiman alim ini ulama di zamannya. Dari qadi seorang qadhi di Uyainah. Qadhi hakim agama kalau di kita, hakim agung. Ya. Seperti itu. Ini qara'ul Quran, ngerti salat bahkan ya. Apabila datang Ramadan, ya sum, mereka puasa, Ya. Namun problem mereka seperti misalnya Musa ya Sulaiman bin Abdul Wahab ini di samping mengakui bahwa itu syirik akbar mereka mengatakan pelakunya nggak kafir karena alasannya belum sampai kepadanya dakwah, diberi uzur. Seperti itu. Jadi <clears throat> ketahui di sini bahwa di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang mengatakan pendapat itu adalah musuh dakwah. Seperti itu. Dan ajaibnya di zaman sekarang justru yang mengatakan pendapat itu adalah orang yang menisbatkan dirinya kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Tapi dengan catatan tentunya memang kita bedakan antara orang yang belum sampai kepadanya dakwah dengan orang yang sudah sampai kepadanya dakwah. Namun orang yang sudah membaca Al-Quran, nggak bisa dikatakan belum sampai kepadanya dakwah. Orang sudah kenal salat, kemudian menyembeli untuk selain Allah, kemudian dibilang tidak menjadi kafir. Karena orang yang diuzur belum sampai kepadanya dakwah. Udah salat kok dibilang belum sampai kepadanya dakwah, gimana coba? Ya. Udah pergi haji kok dibilang belum sampai kepadanya dakwah, gimana coba? Ya. Itu di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Gimana lagi dengan zaman sekarang nih? zaman dulu belum ada seperti internet, belum ada WhatsApp, belum ada BlackBerryan, ya, belum ada parabola bahkan, belum ada. Nah kalau kita lihat pada kalam seperti Syekh Saleh Al Fauzan dan yang lainnya, Qamat alaihi hujjah kata Syekh. Sudah tegak hujjah. Enggak ada satu negeri pun sekarang ini kecuali sudah sampai kepadanya informasi tentang Islam. Paling tidak dia dengar ada agama namanya Islam. Sampai kepadanya dakwah. Seperti itu. Kemudian dia nggak mau cari tahu, dia yang mufarid. Dia yang lalai. itu Dia yang nggak mau cari tahu. Itu namanya bukan jahil, tapi apa? Mu'arid, namanya berpaling. Seperti itu. Ini takrir para imah dakwah salafi ya Cuman eh, al-muntasibuna ila salaf, orang-orang yang mengaku sebagai salafi banyak ya justru mengikuti jalannya Sulaiman. Mereka mengikuti pendapatnya Sulaiman. Sulaiman bin Abdul Wahab. Mengatakan orang yang ya, nyembah misalnya kuburannya. Ya, Sunan Gunung Jati. membeli untuknya. Mereka nggak kafir. Karena belum sampai kepadanya dakwah. Ini pendapat siapa di zaman Syekh Muhammad bin Wahab yang seperti ini? Pendapatnya Sulaiman. Bukan pendapatnya Syekh Muhammad bin Wahab. Ajaibnya mereka mengakui sebagai pengikut dakwahnya Syekh mengatakan Syekh Muhammad bin Wahab adalah imam. Ya. Kalau di zamannya Syekh dulu yang berpendapat seperti ini menuduh Syekh Muhammad bin Wahab dengan tuduhan-tuduhan yang keji. Enggak menerima dakwah Syekh Muhammad bin Wahab, tapi kok bertemu nih pendapatnya di sini. Nah, ini menunjukkan bahwa seperti yang dikatakan Syekh Ishaq bahwa mereka enggak membaca tidak membaca kutubul usul. Mereka zuhud terhadap kutubul usul. Apa kutub, kutubul usul yang dimaksud? Usul akidah, pokok-pokok akidah. Anda melihat mereka hanya membaca Qail Arba itu pun juga dengan pemahaman yang keliru. Ya, kasus subuhat dengan pemahaman yang keliru. Kemudian coba Anda perhatikan. Bagaimana mereka katakan bahwa negeri ini negeri tegak syiar Islam di sini azan dikumandangkan. Ya, bahkan disiarkan di stasiun-stasiun televisi, begitu bukan? Ya, sampai ke negeri-negeri di mana mayoritasnya Kristen. Ya. Mayoritasnya masih manggang babi, masih manggang tikus, tikus ditusuk dari belakang, dipanggang Ya. Nonton TV juga sampai ke sana, begitu kan? Datang waktu maghrib dengar ada azan. Ya, dengar ada orang ceramah agama. Artinya negeri ini tegak syiar Islam. Mereka pun setuju dengan itu. Bahkan mereka mengingkari orang yang mengatakan bahwa negeri ini negeri kafir. Tapi bersama dengan itu mereka katakan belum tegak padanya hujah. Hah? Bukankah ini pikiran yang kontradiktif? Di satu sisi ketika bicara tentang status negara mereka katakan negeri Islam, tegak dalilnya adalah telah tegak syiar-syiar Islam. Tapi di saat membahas musyrikin mereka bilang belum tegak adanya hujah. Kayak saja. Ya. Seperti itu. Dan coba Anda melihat juga pada pasal yang ketiga tentang pembatal-pembatal keislaman. Di mana Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan malam yukafiril musyrikin. Barang siapa yang tidak mengkafirkan musyrikin. Siapa yang dimaksud dengan musyrikin dalam pasal ini? Apakah tidak mengkafirkan orang Yahudi, orang Kristen? Sekarang lihat kepada musuh-musuh dakwah Syekh Muhammad bin Wahab. Ya. Apa ada dari seorang mereka itu yang mengatakan bahwa orang Yahudi dan Kristen itu enggak enggak kafir? Atau musuh dakwah Syekh adalah orang yang mengatakan laku syirik akbar tidak kafir? Yang pertama atau yang kedua musuh dakwah Syekh? Yang kedua. Yang mengatakan bahwa pelaku syirik akbar tidak kafir. Ini musuh dakwahnya yang akan dibingkai di sini. Berarti yang dimaksud dengan pasal yang ketiga dari pembatal keislaman barang siapa yang tidak mengkafirkan musyrikin. Berarti musyrikin di sini siapa? Pelaku syirik akbar. Karena nggak tergambar di zaman Syekh ketika itu, sebagaimana memang tidak ada datanya. Yang menjadi musuh dakwah Syekh orang yang model ulil absor misalnya. Orang model Gus Dur misalnya yang mengatakan bahwa Yahudi dan Kristen nggak kafir. Itu ada cuma di zaman sekarang. Berarti ketika beliau masukkan pasal yang ketiga, barang siapa yang tidak mengkafirkan musyrikin, siapa yang dimaksud pertama kali di sini? Adalah musuh-musuhnya yang tidak mau mengkafirkan pelaku syirik. Betul nggak? Walaupun tidak mengkafirkan Yahudi, tidak mengkafirkan Kristen juga membatalkan keislaman. Cuman nggak ada model seperti itu dari musuh dakwah syekh di zamannya, nggak ada. Bisa di, bisa dipikirin ya. Berarti ketika beliau bilang barang siapa batal ketiga, barang siapa tidak mengkafirkan musyrikin. Orang yang nggak mengkafirkan pelaku syirik akbar. Nah, ini bukan pemahaman saya sendiri. Ya, Syekh bin Bas beliau ditanya tentang orang yang tidak mau mengkafirkan musyrikin. Tidak mau mengkafirkan musyrikin, memberi uzur. Tapi memberi uzurnya salah tempat. Ya, kepada musyrikin yang sudah tegak pada hujah dia bilang belum enggak kafir sampai itu sampai ditakrif lagi, sampai dikasih tahu lagi. Syekh Abdul Aziz Ali Syekh Afwan Syekh uh, Abdul Aziz Al-Raji'i Allah Syekh Salih Al-Fauzan dalam rekamannya kafa cukup. Ya, bahwa inilah akidatus salaf dalam masalah ini. Dalam perkara aslul usul, pokok agama kita. Ya. Kita belum bicara panjang lebar tentang akidah salaf. Ntar kita baca seperti misalnya akidah wasutiyah, mungkin kita baca seperti misalnya kitab uh, Syarah Ibanah Al-Kubra yang bicara tentang akidah amah. Ya. Atau misalnya i'tiqad al-sunnah ya atau kitab sunnah ya Ibnu Abi Asim ya apa yang lainnya banyak tapi itu nanti akhi kalau aslul usulnya udah ketanam ya kalau pokok agamanya itu udah ketanam udah tahu udah bisa bedain udah tahu mana garis pembeda mana benang merahnya antara ajaran Islam dengan ajaran kufur tapi kalau dia nggak tahu bahwa orang ini telah kafir kepada Allah orang yang syakak, ragu. Ya, terus mau membahas yang lainnya. Suatu yang dibangun di atas pondasi yang rapuh nggak akan ada gunanya. Seperti itu. Jadi kita isbat Islam dulu. Mengisbat bahwa akidah ini adalah akidah Islam yang berpegang dengannya muslim. Ya, itu yang tahu garis pembeda antara mana musyrik mana kafir. Ya, Walaupun iktiqa dan hanya dalam hati aja. Karena urusan ngomong tuh kaitannya dengan dakwah. Tetap nggak nggak atik gitu kan. Kita tahu orang menyembelih untuk selain Allah, kemudian kita bilang ente kafir. Enggak, mendingan ente kasih kue dia. Ya, terus ajak dia untuk taubat kepada Allah. Gitu. Bedain masalah dakwah sama masalah takrir masail. Seperti itu. Nah, kembali kepada pembahasan bahwa musuh dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala yang disebut dengan istilahnya Syekh ya, ulamaul musyrikin. <laughs> bahwa mereka ya mayoritasnya sudah mengakui bahwa ini syirik akbar. Kecuali segelintir saja seperti abangnya ya dan komplotannya ya Sulaiman dan Nukhalid dan yang lainnya yang mengatakan ya bahwa ini syirik asghar walaupun dalam banyak keadaannya mereka kata ini syirik akbar seperti itu <clears throat> baik allah wataratan yang kita baca dari situ ya masih al-masalatul ula wataratan taratan la yadhkuruna syai'an min dzalika bal yu'azzimuna ahla dan terkadang mereka ini yaitu ya Sulaiman dan komplotannya ini. Yang pendapatnya tentang pelaku syirik akbar itu muttarib. Kadang bilang syirik akbar, kadang bilang itu syirik aswar Ya, kadang bilang nggak menjadi kafir kecuali yang ada di zaman Nabi aja, kalau sekarang nggak Seperti itu. Wa ta'ala la yadhkuruna syai'an min dalik. Dan terkadang mereka juga nggak menyebutkan itu semua, nggak bilang itu syirik akbar, nggak bilang itu syirik asgar, nggak juga bilang tidak menjadi kafir kecuali yang ada di zaman Nabi. Nggak bilang apa-apa. Melainkan yu'adzimun ahlah. Pelaku syirik akbar ini dimuliakan oleh mereka. Wa tariqatahum fil jumlah. Ya. Dan setuju dengan perbuatan mereka. Ya, wa annahum khaira ummatin ukhijat lin-nas. Dan mereka bilang bahwa pelaku syirik akbar ini adalah sebaik-baik umat yang pernah dikeluarkan ya untuk sekalian manusia wa annahumul ulama bahwasanya mereka adalah para ulama alladzi yajibu raddul amri inda tanazu ala ulama yang kalau terjadi perdebatan perselisihan di kalangan kaum muslimin harus kembali kepadanya wa ghairi dzalika min al-aqawil al-muttaribah dan yang lain sebagainya dari pendapat-pendapat yang goncang jadi jangan jadi salafi goncang. Ya. Bilang ini pembatal. Batal keislaman. Ketika ada orang beli untuk selain Allah, dibilang batal apa enggak, enggak tahu. Goncang namanya. Seperti itu. Coba dalam masalah fikih. Ya. Orang sholat, Allahu Akbar tentu. Batal atau enggak batal? Batal. Ya. Batalnya mutlak, muayannya enggak sampai di ta'rif gitu atau mutlak wa muayyan? Mutlak wa muayyan. Ya. Orang siapa yang kentut di waktu salat, maka dia batal. Mutlak, tapi kalau muayyan harus iqamatul hujjah dulu. <laughs> harus dikasih tahu dulu baru batal. <laughs> ini akal-akalan siapa yang seperti ini? Tapi dalam masalah fikih nggak ada yang seperti itu. Mutlak wa muayyan gitu kan siapa yang kentut ya setelah wudhu maka batal wudunya. Eh ada persen gitu kan muayyan kentut setelah wudu. Kayaknya batal enggak dibilang batal. Enggak ada istilah kaidah-kaidah seperti itu. Ya. Di dalam masalah takfir pada pelaku syirik akbar. Ya, kita ikat masalahnya dalam perkara yang zahir orang siapa yang menyembah pada selain Allah, memberikan ibadah kepada selain Allah, maka orang tersebut batal Islam. Kemudian ada orang menyembelih untuk selain Allah. Dia bilang nggak batal sampai tegakkan badannya hujah. Ini namanya ya salafi goncang. Seperti ini. Goncang tauhidnya. Ya kalau manhajnya entar naik tingkat. Ya. Nah, ini lebih bahaya daripada kegoncangan manhaj. Kenapa? Karena ini masalah tauhid. Dia nggak bisa bedain mana muslim mana kafir namanya. Ya. Betul ada kaidah seperti itu, nggak salah. Namun penempatannya itu dalam perkara yang khafiyah. Ya, ya dari Syekh Islam Ibnu Tapi mereka salah mengutip perkataan Syekh Islam Ibnu Banyakannya merujuk kepada kutubul muasirin, kitab-kitab kontemporer. Ini masalahnya. Ya. Seperti itu. Dan permisalan tadi, permisalan dengan pembahasan wudhu tadi, ini bukan dari saya. Itu dipermisalkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam ya Rasail Syekhsiyahnya. Ya, jadi yang bikin permisalan itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nah waktu anda bikin status tentang itu ribut. Karena bilang ini kalamnya Syekh Muhammad bin Wahab. Langsung tutup mulut. Jadi kita ngelihat kepada al-haq kepada orangnya atau kepada kontennya. Ternyata kebanyakan kita banyak ngelihat al-haq itu kepada kepada orangnya bukan pada kontennya. Ya. Ketika yang ngomong itu saya, ya. Bagian orang meremehkan, melecehkan. Waktu itu Anda nggak sebut ini kalamnya siapa test case gitu. Perlu test case. Dia kita bilang ini salahnya Muhammad dengan Abdul Ada buku. Udah pernah dibacain waktu sakit pun semuanya. Diam semuanya. Kita ini salafi. yang alus sunnah terikat dengan dalil, luar terikat dengan ashkhas. Ternyata kebanyakan kita bilang terikat dengan dalil itu cuma kaedah. Tapi secara praktiknya terikat sama asfal sama persen. Tragis enggak? Ya. Kalau begitu apa bedanya kita dengan orang-orang sufi yang menilai kebenaran dari syekh-syekh tarekatnya? Berarti kita cuman ibaratnya kalau puasa itu kata sebagian orang cuman ngerubah jadwal makan aja katanya. Hmm. Makannya sama dua kali sehari habis buka Makan ntar malam bu. Makan sahur makan lagi. Ya, salah tawa jabat tiga kali makan. Waktu itu pendekatan. Itu cuma ngerubah jadwal makan aja. Nah, itu juga di sini, di sini ya. Itu cuma pindah tempat duduk <laughs> doang. Padahal kita masih berada dalam pola pemikiran yang sama. Ya, dari mengagungkan ashkhas kepada pengagungan terhadap ashkhas yang lainnya. Terus di mana salafiyahnya? Aina salafiyah kalau gitu. Tak boleh begitu. Nah, kembali kepada pembahasan ini akwal mutaribah. pendapat pendapat mereka yang goncang. Ya, Kadang dia bilang itu syirik akbar, kadang tapi pelakunya tidak kafir karena belum tegak hujah. Nah, ini kalamnya Sulaiman ternyata. Kadang dia bilang ini syirik asghar, kadang dia bilang enggak kafir kecuali yang ada di zaman Nabi aja. Ya. Kadang dia mulia-muliakan para pelaku syirik akbar itu. Ya, karena di antara pelaku syirik akbar itu ada di antaranya para orang-orang yang dianggap ulama Ya dinilai sebagai ulama. Ya oleh orang-orang yang mengagungkannya, oleh orang-orang yang memuliakannya. Nah, di antara orang-orang yang menentang kita, mereka mengilzam kita, mengharuskan kita untuk mengkafirkan Subki. Subki min ulama Syafi'iyah. Ya, Ibnu Hajar Al-Haythami Ya, karena mereka yang paling parah ini subki. Ya. Menjajakan ya, kesyirikan. Ya. Me menghiasi kesyirikan dengan dalil-dalil. Ya. Seperti itu. Nah, kita bilang kaidah, ya kaidah. Kaidahnya ya itu-itu aja. Kalau Allah Subhanahu wa taala bilang kepada nabinya, lain asfakta, la yahbatanna amal. Kalau kau melakukan kesyirikan Allah gugurkan amalanmu apalagi selain Nabi. Jadi Ibnu telah mengkafirkan Ar-Razi yang menulis buku Sirul Maktum fi ya Mukhatabatin Nujum yang mengajak untuk ya seorang menyembah bintang dikafirkan oleh Ibnu ya, tanpa ikomatul hujjah loh. Ya, karena Ar Razi itu Terdahulu dari Ibnu Taimiyah, udah meninggal duluan dia. Baru Ibnu Taimiyah lahir. Mau negakin hujah gimana coba? Hanya dengan berpedoman kepada bahwa dia alim. Qad qamat alaihimul hujjah. Sudah tegak hujjah. Hanya saja Ibnu Taimiyah bilang di akhirnya Allahu ta'ab. Ya, semoga dia di akhir hayatnya sudah sempat ber, bertaubat. Ya. Syekh bin Bas mengkafirkan Alawi al-Maliki ya syekh kabirnya para habaib di negeri kita. Waqat halak, udah mati dia. Kafir kan Syekh bin Bas. Kenapa? Karena ya menghiasi kesyirikan kepada manusia. Ini agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, enggak tebang pilih. Ya, kayak KPK sekarang gitu kan. Kalau korupsinya kecil sikat, tapi kalau korupsinya besar orangnya besar, ya ditunda-tunda. Agama Allah nggak tebang pilih. Makanya kita diajarin adab. Lain asyrakta la yahbatanna amaluk. Walau asyraku la habitu anhum ma kanu ya'malun. Nabi itu. Dan bukan cuma Nabi kita seorang, tapi juga para ambiya sebelumnya. Jadi hati-hati kepada kesyirikan. Enggak karena saya alim, saya ulama, maka enggak kafir. Enggak, siapa aja yang melakukan. Cuman kadang Syekhul Islam enggak tasrih. Enggak terang-terangan menyebut kafir. Kenapa? Ini bab dakwah, akhi. Nyebut kafir itu babnya dakwah. Ya. Antum tahu apa keyakinan Ibnu Taimiyah? Oke, enggak. memang Ibnu Taimiyah juga enggak bilang bahwa dia ya enggak kafir. Sama seperti Ibnu Taimiyah enggak bilang bahwa dia enggak dia Ibn Taimiyah juga nggak bilang bahwa dia kafir. Ya. Ini dua hal. Ibn Taimiyah nggak bilang dia kafir, nggak juga bilang dia nggak kafir. Ya. Seperti itu. Namun kita nilai dari ya keseluruhan dari keterangan-keterangannya. Nah, indikator-indikatornya. Qad kaffara siapa? Ar-Razi, dia telah mengkafirkan Razi. Dan terkadang seorang alim menyembunyikan, tidak perlu tasrih. Ya, karena in ajil maslahah, karena ada maslahat yang ingin diharapkan. Seperti itu. Ya. Dan kondisi yang seperti ini juga nggak bisa kita katakan bahwa ibn Taimiyah tidak mengkafirkan. Tapi paling jauh bisa kita bilang tidak adanya nukilan bahwa Ibnu Taimiyah ya mengkafirkan bukan berarti Ibnu Taimiyah tidak meng Akhirkan itu kaidahnya. Adamun naql laisa naqlan lil adam. Tidak adanya nukilan ya, bukan berarti tidak ada. Begitu bukan? Ya, tidak ada nukilan paling jauh kita katakan ya, nggak ada keterangan tentang hal itu. Ya, tapi mereka mengklaim Ibnu Taimiyah nggak mengkafirkan Subki. Itu namanya tebak-tebakan, Mas. Rajimun bil ghaib. Ya. Bagaimana ente bilang kepada kita orang bahwa Ibnu Taimiyah ya, tidak didapati pada perkataannya dia mengkafirkan Subki. Begitu juga bisa kita bilang sama ente. Enggak ada juga keterangan bahwa Ibnu Taimiyah ya, bilang Subki muslim. Ya. Enggak ada itu keterangan itu. Maka coba yang adil sebatas tidak ada nukilan ya bahwa ini Taimiyah ya, mengkafirkan Subki ya, sejauh yang bisa kita bilang hanya tidak ada keterangan tentang itu. Hanya itu yang bisa kita bilang. Karena kaidahnya tadi ya adamun munakli laisa naqlan lil adam. Tidak adanya nukilan bukan berarti tidak ada, bukan berarti tidak tidak ada. Seperti itu. Tapi apabila kita lihat kepada ya banyak keterangan Ibnu Taimiyah dan juga Karina Karina bagaimana dia mengkafirkan fulan wa fulan disebabkan karena syirik akbar. Ya. Nah, kita tahu itulah mazhabnya beliau walaupun dalam suatu kondisi dia mungkin enggak yusarrih, nggak terang-terangan. Gitu. Jadi harus ilmiah. Ya. Sama seperti seorang yang diustadkan. Ketika berdebat dengan saya, dia bilang, Syekh Saleh Fauzan nggak mengkafirkan As Asad, masyar. Kemudian dibawakan rekamannya, bahwa dia ditanya Syekh Fauzan, Apakah Asad kafir? Syekh Fauzan menghindar dari jawaban Asad itu kafir, menghindar aja. Nah ini. Ini mirip seperti itu. Buat tidak ada tasrih bahwa fulan itu kafir, bukan berarti dia tidak mengkafirkan. Kalau kita bilang Syekh Saleh Fauzan tidak mengkafirkan Asad, itu namanya klaim. Apakah Syekh Saleh Fauzan bilang Asad muslim? Enggak juga. Ya. Nah itu juga terkandung tuduhan bahwa Syekh Saleh Fauzan menganggap orang kafir itu muslim. Apakah ente berani bilang begitu? Ya. Tapi cukup kita bilang bahwa Syekh Saleh Fauzan tidak tasrih. Tidak terang-terangan dalam kondisi itu. Dan korinahnya banyak. Seperti misalnya waktu itu belum seperti sekarang. Ya, kacau seperti saat ini. dimana semua orang sudah semua negara bahkan menghujat Assad. Untuk menjaga hubungan bilateral antara dua negara, ucapan-ucapan yang seperti itu akan dimanfaatkan oleh pihak-pihak ya yang, yang ingin menggulingkan Assad. Ya, akan merusak hubungan antara dua negara ketika itu yang belum kondisinya seperti parah seperti sekarang ini. Maka bukan kebijakan yang baik di stasiun televisi seorang alim kelas negara seperti Syekh Saleh Fauzan ngomong kepada, terhadap ya, pemimpin sebuah negara bahwa dia telah kafir. Bisa di, bisa dituduh mendukung pemberontakan. Pakai dong akal. Gitu. Tapi karena hawa nafsu semuanya. Hawa nafsu. Ya. Dan apalagi kalau kita lihat kepada perbuatannya asal. Jangan asal pengikutnya yang sujud kepadanya. Ya. Ada yang kaif itu enggak bilang yang seperti ini kafir. Ya. Tapi sebagian orang seperti dikatakan oleh Syekh Isa memang tidak terdidik dalam usul yang jelas, pokok pondasi yang jelas dalam masalah akidah. Allah kita jangan seperti itu. Ya, makanya di sini kita ngaji banyak ngaji tauhid. Seperti itu kita kembali kepada pembahasan kita Ismat. Artinya simpulan dari ini semua adalah bahwa itu loh musuh dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ternyata mereka meninggalkan ya penerus. Ya, di, ya ada tetap ada sampai sekarang. Ya meskipun ajaibnya justru mereka ya mengaku sebagai pengikutnya Muhammad bin Abdul Wahab tapi secara akidah justru akidahnya akidah musuhnya musuhnya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah. Qala wa yajawabu haula kathirun minal fil kitab wa sunnah wal ijma' dan jawaban terhadap syubhat mereka ini itu banyak sekali dari kitab, hadis dan juga ijma'. Wa min asrahi ma yujabuna nabih Dan yang paling ya tegas yang menjadi jawaban terhadap syubhat mereka ini adalah iqraruhum fi ghalibil awqat anna hadha huwa syirkul akbar. Itu pengakuan dari mereka sendiri. Ya, pada kebanyakan keadaannya mereka mengakui bahwa perbuatannya adalah syirik akbar. Jadi yang menjawab ya mereka sendiri gitu. Wa syahida syahidun min ahli. Enggak usah capek-capek kita mengumumkan dalil. Lo aja udah ngaku bahwa ini syirik akbar. Ini min asrahi ma yujabu nabi. Wa aidan iqrara ghairihim min ulama aqtar. Begitu juga pengakuan selain dari mereka. Dari ulama-ulama lain. Jadi bukan cuma kami yang menjadi ya musuh sentral kamu yang mengklaim bahwa ini syirik akbar, tapi kalian juga sudah mengakui bahwa syirik akbar dan juga ulama lain selain kami juga telah mengakui bahwa ini adalah syirik syirik akbar. Mana tarom qad dakhala fi syirk. Padahal di samping itu Ya, di samping pengakuan mereka bahwa ini syirik akbar, mereka sendiri ya qad dakhala fi syirk. Mereka mengaku ini syirik akbar tapi mereka juga lakukan itu. Ya, wajah ada ahli tauhid dan memerangi ahli tauhid. Jadi bukan cuman melakukan kesyirikan dari jenis syirik yang besar, mereka juga memerangi ahli tauhid. Ya. Ini kalau satu saja sudah cukup menjadikan seorang itu kafir. Sebagaimana lagi dengan ditambah memerangi ahli tauhid. Belum lagi ditambah menghiasi perbuatan ini dengan syubhat. Ya. Sehingga orang-orang terjebak dengan syubhatnya sehingga terjatuh kepada syirik akbar. Ya. Satu aja sudah menjadikan orang tersebut ya musyrik, batal Islam. Baik. wajah ada ala tauhid dan memerangi ahli tauhid Ya. Ini kondisi ulama ya yang disebut ulama ul aqta. Ya. Ulama yang lain selain kami dan kalian. Yang terjadi rivalitas ya, antara kita. Ada ulama lain yang juga mengakui bahwa ini syirik akbar meskipun di samping pengakuan mereka itu mereka memusuhi melakukan syirik akbar dan juga musuh ahli tauhid. Lakin lam yajidu muddan min al-itrabihi liwuduhihi. Tapi tetap mereka enggak bisa mengelak. Walaupun mereka sudah melakukan syirik akbar, memerangi ahli tauhid, tapi mereka enggak bisa mengelak. Ya dari mengakui bahwa ini syirik akbar. Kenapa? Karena terangnya masalah ini. Terangnya masalah. Tapi ini masalah pertama, Pak. Sekarang masuk pada al masalatu tsaniyah. Masalah yang kedua. Qala al-iqraru al-mas'alah ath-thaniyah al-iqraru bi anna hadha huwa ash akbar walakin la yuqtaru bihi illa man ankara al-islam jumlatan wa kadzdzaba ar-rasula wal Qur'an wattaba'a yahudiyatan aw nasraniyatan aw ghairiha aw ghairihima. Masalah yang kedua ini beda dengan yang pertama. Yang kedua katanya mengakui bahwa ini syirik akbar tapi tidak menjadi kafir kecuali orang yang mengingkari Islam secara keseluruhan. Ya. Kalau yang pertama tadi sudah jelasin Ya. Bahwa ini syirik akbar tapi tidak enggak menjadi, pelakunya enggak menjadi kafir karena belum tegak hujah. Atau ini cuma syirik asghar atau tidak menjadi kafir kecuali yang di zaman Nabi saw di zaman sekarang enggak, enggak menjadi kafir. Seperti itu. Masalah yang kedua, juga mengakui bahwa ini syirik akbar. Namun yang menjadi kafir hanya orang yang keluar dari Islam. Mengingkari Islam jumlatan. Wakadzabar Rasulah wal Qur'an, mendustakan Rasul, mendustakan Al-Qur'an Nah, karena itu mereka bilang, mereka kan masih nggak masih nabinya masih Muhammad katanya. Itu syubhatnya mereka. Kitabnya masih Quran. Seperti itu syubhatnya mereka. Ya. Wattaba Yahudiyatan aw Nasraniyatan aw ghairihima. Dan mengikuti agama Yahudi atau Kristen atau selain keduanya dari ajaran-ajaran di luar Islam. Ini ya model yang kedua yang dihadapi oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Itu orang-orang yang mengakui bahwa ini syirik akbar tapi tidak menjadi kafir kecuali orang yang keluar dari Islam. Mendustakan Rasul, mendustakan Quran, pindah agama. Ya. Anda sudah tahu dalam uraian saya pada pertemuan yang lalu bahwa cukup dengan menyembelih kepada selain Allah, sebenarnya orang sudah pindah agama. Apa dalilnya? Tarik Lakum dinukum waliyadin. Ya, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Ayat ini turun ya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya untuk diucapkan kepada orang musyrikin yang mereka ya, memberikan penawaran kepada Rasulullah. Udahlah kita damai aja damai saya beribadah kepada Tuhan kamu wahai Muhammad setahun, kamu ibadah kepada Tuhan saya setahun. Ya. Kalau ternyata agama saya yang benar, kamu kebagian benarnya agama saya. Tapi kalau agama kamu yang benar, saya juga kebagian benarnya agama kamu. Adil kan? Siapa yang ngomong? Musyrikun, belum ada Yahudi dan belum ada Kristen gitu ya. Yahudi Kristen itu ya Al-Quran baru berbicara tentang mereka ketika Nabi sudah hijrah di Madinah. Alkitab kitab. Di Mekah, ya, ayat Al-Quran itu ya, berbicara tentang lawan dakwah dari kalangan musyrikin. Tapi disebut oleh Allah bahwa ajaran kesyirikan itu sebagai apa? Din, sebagai agama. Tapi akalnya orang sekarang lihat. Ya. Ketika kita bilang siapa yang nggak mengkafirkan seperti misalnya Asmiranda. Nggak mengkafirkan. Tapi orang-orang sekarang bilang itu beda pak, itu pindah agama. Berarti orang kafir itu harus pindah agama dulu. Tapi kalau menyembelih untuk selain Allah, ya belum sampai tegangan barunya hujah. Ya maksudnya sampai dikasih tahu. Padahal para ulama bilang kaifa Allah. Bagaimana mereka mesti dikasih tahu lagi karena ta'rif itu maksudnya tazkir, ini juga kunci. Memberitahu itu yang disebut dengan ta'rif, itu maksudnya tazkir, mengingatkan. Kaifa yu'arraf wahum laisu laisu muslimin katanya. Gimana mereka ditarif? Mereka bukan orang Islam. Yang ditarif itu orang Islam. Berarti kekufuran dari jenis yang khafi. Itu yang ditarif. Tapi kufuran dari jenis yang wadih, yang jali, menyembelih untuk selain Allah, mereka bukan orang Islam, maka nggak perlu ditarif. Makanya dalam fatwa lajnah, tarif itu bukan untuk mengisbat ya bahwa ente kafir kalau menolak. Tapi untuk penegakan hukum. Kalau ente menolak maka dibunuh. Bukan kalau ente menolak maka ente kafir. Bisa dibedain? Ya. Tapi orang-orang kita mengatakan harus tegakkan hujah terlebih dahulu, tapi untuk apa? Mengisbat dia kafir. Itu bedanya. Tapi ulama kita nggak begitu. Penegakan hujah bukan untuk mengisbat kalau ente menolak, ente kafir. Bukan untuk itu. Tapi untuk meng, untuk ya, penegakan hukum kotel kalau kamu menolak. Adapun ente kafir, dengan perbuatan ente sudah jadi kafir. Itu ulama kita. Jadi beda nih di mana ulamanya, di mana orang-orang yang mengaku sebagai salafiyun. Ya. Seperti itu. Tapi ini masalah yang kedua. Ya. Tidak menjadi kafir kecuali orang yang mengingkari Islam secara keseluruhan, mendustakan Rasul, mendustakan Quran, pindah kepada ajaran di luar Islam, Yahudi atau Kristen atau yang lainnya. وهذا هو الذي يجادل به أهل الشرك والعناد في هذه الأوقات bisa juga yujadalu dan inilah perkara inilah ya, yang didebat ya, oleh orang-orang musyrikin ya, dan para pembangkang di zaman sekarang atau bisa juga perkara inilah yang orang-orang musyrikin dan para pembangkang di zaman ini ya mereka didebat Artinya subat ini lebih sulit daripada yang pertama. Gitu. Kenapa? Karena yang pertama sudah ada pengakuan dari ulamanya bahwa itu syirik akbar. Ya. Seperti itu. Ya. Adapun subat ini ya mereka katakan tidak menjadi kafir kecuali yang mengingkari Islam secara keseluruhan. Walau hadha alladhi wa hadha huwa alladhi yujadalu bihi al-syirk wal inat fi hadhihi al-awqat wa illa fal mas'alatu al-ula qala al-jidalu fiha. Perkara yang pertama ya, sedikit perseteruan di situ. Kenapa? Ya, walillahil ham lima waqa'a min min iqrar ulama syirk biha. Karena sudah ada pengakuan dari para ulama ul musyrikin tentang hal itu bahwa itu adalah syirik akbar. Nah, tinggallah permasalahan yang kedua. Ya, yaitu tidak menjadi kafir kecuali orang yang mengingkari Islam secara keseluruhan, mendustakan Quran, Quran didustakan, punya kitab sendiri. Kemarin udah ada yang bikin kitab masih aja ada yang ngutip perkataannya Ibnu Taimiyah salah tempat lah ilaha Ya, yang aku nabi di Pekalongan. Ya, aku dapat wahyu, sholatnya udah menghadap kiblatnya kemana? Ke timur. Keluarin kitab pula. Eh masih aja ada orang yang bilang, ya, nggak dikafirkan sampai itu ditegakkan padanya hujah. Lihat tuh, bagaimana mendarah dagingnya syubhat ini. Ini tanggung jawab para ustadz nih, nggak boleh diam aja. Ya, dan ini bukan omong kosong. Orang seperti ini banyak. Kita dapetin kok. Orang yang bilang Obama nggak kafir karena belum tegak padanya hujah. Ya, ini bukan omong kosong. Ya. Keberadaan yang seperti ini pada orang yang menisbatkan dakwah pada salafiyah, apalagi orang yang dianggap berilmu ini bahaya. Ya, kemarin sempat ya, nggak ada tuh ustadz yang bilang begitu, ternyata <laughs> muncul juga. Ya, mengatakan bahwa ijtihad dalam syirik akbar dapat pahala. Ini yang bahaya seperti ini. Terus kita nggak menganggapnya seperti nggak terjadi apa-apa. Menganggapnya seperti nggak terjadi apa-apa. Ya. Masih aja yang menjadi topik besar kita, fitnah sururiyah. Ternyata ada yang lebih mendasar. Ada yang lebih mendasar daripada fitnah sururiyah. Ya. Ada orang diingetin, ternyata marah. Kenapa? Karena yang diingetin ya dia marah membela kelompoknya, subhanallah. Dia lebih mementingkan kelompoknya daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Apa ini kalau bukan hizbiyah? Harusnya lepas dari sekat-sekat kelompok itu. Kita bela agama Allah. Bahkan kita harus kritik, kalaupun itu teman kita. Itu namanya pertemanan yang sejati kayak begitu. Ya. As-sadiq itu bukan man saddaqaka walakin man sadaqaka. Bukan orang yang membenarkan semua yang ente bilang. Tapi yang tulus kepada ente, ente salah diingetin. Itu yang namanya teman. Seperti itu. Tapi subhanallah penyakitnya la ilaha illallah. Qala fa'lam anna tasawwur hadhihi al-mas'alah tasawwuran hasanan. Ketahuilah kata Syekh di sini Syekh ingin menyanggah menjelaskan akan batilnya pendapat yang kedua ini. Ketahuilah anna tasawwur hadhihi al-mas'alah tasawwuran hasanan bahwa kemampuan kita membingkai masalah ini, masalah yang kedua ini dengan pemahaman yang benar, yakfi ibtaliha Cukup itu untuk menyanggah syubhat ini. Min ghairi dalilin khasin li wajhain. Tanpa harus punya dalil khusus. Ayat atau hadis yang membantah ya syubhat ini. Kata Syekh dari dua sisi. Yang pertama, al-awwal anna muqtada qawlihim anna syirka billahi wa ibadat al-awsan wa ibadat al-asnam la ta'thira laha fi takfir Yang pertama kata beliau, bahwa konsekuensi dari ucapan mereka atau ujung pangkal dari ucapan mereka di mana perbuatan kesyirikan kepada Allah dan peribadatan kepada berhala itulah takfir Allah fit takfir. Enggak ada kaitannya dengan pembahasan takfir. Maksudnya enggak menjadikan pelakunya kafir. Ya. Karena mereka mensyaratkan harus mengingkari Islam secara keseluruhan. Betul? Ini kan syubhat mereka. Dianal insana idan taqala 'anil millah ila ghairiha. Karena apabila manusia dia berpindah dari satu agama kepada agama lainnya. Dia cuma pindah agama nih, Pak. Ya, fulan muslim, kemudian dia pindah agama. Ya, wa kadzdzabar rasul wal Qur'an fa huwa kafir kemudian dia mendustakan Rasul, mendustakan Al-Quran, maka dia kafir. Ini kata mereka. Ya. Karena menurut mereka yang kafir itu yang pindah agama. Ya. Gak percaya lagi sama Quran, gak percaya lagi sama Muhammad sebagai utusan yang terakhir. Ya. Dia yang kafir. Adapun kesyirikan gak ada sangkut pautnya dengan takdir. Ya. Jadi menurut mereka yang kafir itu yang mengkonversi dari Islam kepada Kristen. Fawa kafir. Wa illam ya'budul awthan kal Yahud. Walaupun orang itu ya, yang pindah agama ini enggak belum beribadah kepada berhala. Seperti dia pindah kepada agama Yahudi misalnya. Dia konversi Islam kepada Yahudiyah. Ya, menurut mereka orang ini kafir. Ya. Walaupun dia nggak beribadah kepada berhala. Seperti itu. Kata beliau qala fa idza kana man intasaba ila al-islam la yaqfuru idza asyraka al akbar. Apabila orang yang menisbatkan dirinya kepada Islam, mengaku muslim, itu tidak menjadi kafir. Ya, saat dia melakukan kesyirikan yang besar, dia muslim yaqulu la ilaha illallah alasannya karena dia adalah orang Islam yang telah mengucapkan la ilaha illallah yusalli dan dia mengerjakan salat wa yaf'alu kadza wa kadza dan mengerjakan ibadah-ibadah ini dan itu lam yakun lisyirki wa ibadatil awthan ta'sir kalau begitu perbuatan kesyirikan dan peribadatan kepada berhala itu enggak berpengaruh apa-apa ini Pangkal dari pendapat mereka. Ya. dimana orang menjadi kafir hanya kalau mengkonversi. Ya. Walaupun dia tidak melakukan syirik akbar, baru kafir. Berarti perbuatan syirik akbar nggak berpengaruh apa-apa terhadap Islam. Nah, udah kelihatan batilnya kan? Udah kelihatan tuh batilnya. Lam yakun di syirki wa ibadatil awsan ta'thir. Bal yakunu dzalika kasawadil fil khilqah. Berarti kesyirikan itu cuma seperti ya cacat ya dalam badan seorang. Ya. Sapi putih ada rambut hitam satu. Apa benar tuh? Jelas banget. Ya. Gak boleh kita bilang seperti itu. Ya. Nah, ini tasawurnya begitu jadinya. Ya. Artinya ujung dari pendapat yang mengatakan bahwa orang kafir itu hanya orang yang mengingkari Islam secara keseluruhan, itu seperti ini keadaannya. Kasawadu fil khilqah, bahwa kesyirikan itu cuma seperti aib pada dirinya. Ya, sapi putih ada rambut hitam dikit. Jelas nggak benar ini. Awil ama awil arak. Atau seperti orang sehat cuman pincang. Seperti orang sehat cuman buta. Gitu. Benar nggak? Apa kesyirikan seperti itu keadaannya? Enggak. Seperti itu. Karena Allah Azza wa Jalla kabarkan ya, dalam Al-Qur'an mempermisalkan bahwa pelaku kesyirikan itu seperti orang mati. Ya. Innaka la tusmi'ul mauta wa ya. Wala tusmi'us summa du'a. Sungguhnya engkau Muhammad nggak bisa memperdengarkan orang mati. Orang yang nggak menerima hidayah tauhid. Dipermisalkan seperti orang mati, bukan orang yang innaka la tusmi'ul ya a'ma. Enggak bunyinya. Mauta. Bukan orang yang buta tapi orang yang mati. Ini ya perbuatan yang kejam sekali. Penyederhanaan kesyirikan kepada Allah Azza wajalla Ketika dia katakan bahwa tidak menjadi kafir kecuali orang yang pindah agama, mengingkari Islam secara keseluruhan. Berarti kalau melawan kesyirikan ya Nggak pengaruh apa-apa, cuman seperti orang sehat cuman buta, orang sehat cuman pincang. Ya. Baik. Fa in kana sahibu Islam bahwa muslim. Ya, pendapat ini berarti kalau pelakunya, pelaku syirik akbar itu dia mengaku muslim, maka dia muslim. Berarti syirik akbarnya nggak pengaruh apa-apa. Jelas ini batil. Ya, walaupun diucapkan oleh sebagian orang yang dianggap berilmu. Ya. Ini tasawur aja, cuma penggambaran bingkai masalahnya kayak gini. Wa ini da'amillatan millatan ghairaha fahuwa kafir. Tapi kalau dia mengaku sebagai mengikut agama lain baru dia kafir. Kisah. Ya. Seperti itu. Qala wa hadhi fadihah 'azimah. Lihat, inilah ya ya fadhihah itu ya sudah terbongkar. Sebenarnya inilah hakikat pendapat mereka. Fadhihah sudah terbongkar. Ya. Cacatnya pendapat ini. Ya. Semua ini kafiah, cukup. Jadi cukup cuma penggambaran aja, nggak usah pakai dalil kata Syekh. Bantah subhat itu. Cukup Firat radd hadzal qaulil cukup dalam membantah pendapat yang buruk ini. Itu dari sisi yang pertama kata Syekh. Ya, enggak pakai dalil. Ya, cuman tasawur aja. Subhanallah ini, masya Allah, ini luar biasa ini. Poin yang pertama ini, ya, itu membantah dari tasawur masalah dengan tasawuran hasanan. Ya, ini cukup dalam bantah syubhat itu. Dan sebagian orang pendapatnya seperti masalah yang kedua ini. Nggak menjadi kafir kecuali orang yang pindah agama. Ya. Ada ribut-ribut tentang kafir muayyan kemarin muncul tuh. Ya, kelihatan udah. Ya, pada pada tumbuh itu. Oh, ternyata pemahaman yang begini, ternyata pemahaman yang begini, ternyata pemahaman yang begini. Kelihatan. Ya. Orang-orang yang tidak rusuh dalam masalah ya uluhiyahnya. Seperti itu. Nah, di antaranya orang yang mengucapkan pendapat seperti ini, nggak menjadi kafir kecuali orang yang tidak agama. Ada juga yang modelnya begitu. Saat kita beri contoh dengan Asmiranda, dia bilang, "Oh, itu mah jelas. Asmiranda kafir." Ya. Karena dia pindah agama, isyadah. Berarti menurut ente yang kafir gimana pindah agama? Ini ya kan konsekuensinya ke situ. Ustaz loh. sini coba ya dalam asluddin pokok agama bukan masalah yang lain pokok agama pondasi agama yang menjadikan sah Islam kita la haula wala quwata illa billah sekarang al-wajh tsani yang kedua ya yang membantah anggapan tadi anna maksiat ar-rasul fi syirki wa ibadat al-awthani ba'da bulugh ilmi kufrun sarihun bil fitrah walukul wal ulumud daruriyah bahwa melakukan kemaksiatan kepada Rasul dengan mengerjakan kesyirikan dan beribadah kepada berhala setelah sampainya ilmu. Tetap harus sampainya ilmu dulu. Sampainya ilmu itu tapi bukan artinya kita kasih tahu lagi sedangkan dia udah tahu ada nabi namanya Muhammad. Ya. Karena kita harus bedakan antara kufur zahir dengan kufur batin. Dan kondisi bahwa seorang itu di dunia kafir bukan berarti di akhirat dia diazab. Contohnya seperti apa misalnya? Siapa? Ahli fatrah. Orang yang hidup di masa kevakuman para nabi. Gak ketemu nabi yang lahir yang dulu, terdahulu, gak ketemu juga sama nabi yang ya kemudian. Hidup di tengah-tengah, di masa kevakuman. Sampai kepadanya ilmu? Enggak. Di dunia ijma' ulama bahwa mereka kafir. Tapi di akhirat yumtahanun, diimtihan lagi, diuji lagi. Ini menunjukkan adanya apa istilah kufur zahir. Secara zahir dia kafir, ya, namun di akhirat belum tentu dia diazab, bisa jadi ketika diimtihan dia lulus ujian ya, sehingga masuk surga Allah Azza wa Jalla. Karena kaidahnya wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa Kami tidak akan mengazab Ingat loh. Yang tidak di sini apa? Azab. Bukan tidak mengklaim dia kafir. Yang dinafikan adalah azab. Tapi sebagian orang memakai ayat ini untuk bab takfir batin. Jadi kaidahnya wa kunna mu'adzibin, kami tidak mengadab satu kaum sampai kami utus padanya rasul. Wa ma rabbuka muhlikal qura hatta yab'atha fi ummiha rasulan. Rabbmu tidak akan menghancurkan satu kaum sampai kami utus padanya rasul. Kemudian dia mengingkari. Tetap harus adanya apa? Bulughul ilm. Tapi sampainya ilmu itu bukan berarti kita ketok pintu orang satu persatu, Pak. Ya. Cukup dengan zuhurul Islam. Itu sampai ilmu, oh ada agama namanya Islam. Nah, orang harus cari itu kayak Amr bin Abbasah ya, di awal kita. Ya, ada nabi namanya Rasul Muhammad, ah, dia harus cari itu. Ada kitab namanya Al-Quran Allah turunkan. Walaupun yultabas alaihil amr. Ya. Dia harus mencari tahu. Walaupun ya ada syubhat tentang dia harus cari tahu. Seperti itu. Itu ahli fatrah. Nah, ahli fatrah yang hidup di masa kevakuman tadi aja di dunia kafir, Terus gimana dengan orang yang udah baca Quran, yang udah sholat, udah puasa, terus melakukan syirik akbar? Mana yang lebih pantas untuk diberi uzur? Ahli fatrah atau orang yang udah baca Quran? Ahli fatrah lebih pantas diberi uzur. Gitu loh. Ya. Jadi ya, ini semua antara ilmu. Antara informasi-informasi dari ya perkara tauhid ini saling berketerkaitan. Kita harus bisa membingkai ini kalau kita nggak bisa kita cuma cuma nampung namanya. menjadi kayak apa? Kayak ember. Jangan jadi kayak ember. Contoh lain di mana sebagian nggak sanggup untuk ya semoga Allah Subhanahu wa taala beri kita petunjuk dalam merangkainya. Ya, pernah ingat dulu muncul istilah jahiliyah abad 20. Ya. Siapa yang mengingkari istilah ini? Ulama salafi, salafiyun semuanya. Apa alasannya? Karena masa jahiliyah sudah berlalu dengan datangnya Islam. Jahiliyah apa artinya? Kejahilan. Ya. Nah, setelah datang Islam kejahilan itu enggak ada. Kenapa lagi masih dibilang ya uzur bil jahal. Mereka diberi uzur karena jahil. Kalau sudah sampai kepada Islam ya enggak dong udah ngerti baca Quran kok. Bahkan pelaku syirik akbar itu ada yang hafid bil Quran. Tapi mereka punya syubat, ya Ustaz. Syubat bukan mawani takfir dalam masalah syirik akbar. Ya, dia mawani takfir dalam masalah khafiyah, tapi dalam syirik akbar bukan mawani takfir. Karena orang musyrikin juga punya syubat. loh. Ya, innahum muttaqadu syayatin awliya min dunillah wa yahsabun Sesungguhnya mereka menjadikan syaitan-syaitan itu sebagai penolong mereka selain Allah. Wayah sabun dan mereka menganggap annahum muhtadun bahwa mereka adalah orang yang mendapat petunjuk. Punya syubhatnya. ya? Mereka menganggap dirinya mendapat petunjuk kok. Mereka nggak menganggap bahwa apa yang mereka lakukan itu syirik akbar. Berarti mereka punya syubhat? Punya syubhat. Terus mereka muslim gitu? Lah, Begitu juga orang-orang sekarang yang mereka punya syubhat. Ya. Sehingga menyembelih untuk selain Allah atau ketipu sama ulama-ulama musyrikin. Ada lagi yang bilang ketipu sama jin. Subhanallah. Terus ketipu sama jin jadi nggak kafir gitu. Lia Eden tuh ketipu ketipu sama jin. Terus jadi nggak kafir kalau ketipu sama jin. <laughs> Ini subhanallah, akidah anti takfir Anti takfir ini bahaya, kufur. Nggak boleh kita anti takfir. Ya, mutlak seperti itu. Harus pisahin, jangan karena kita sungguh-sungguh menghindari akidah khawarij, takfiri, sehingga jatuh kepada akidahnya jahat. Akidahnya jahat, Ya. Atau akidahnya Daud bin Jirjis. Jangan. Bahaya loh. Seperti itu. Nah itu ikhwan yang dimuliakan Allah. Sampai-sampai mereka mengatakan seperti itu. Ya. Allahul musta'an wa ilahi Tuklan. Jadi kembali bahwa ahli fatrah ijma' ulama belum sampai kepadanya ilmu tapi di dunia dia Belum sampai kepadanya ilmu aja kafir apalagi sampai kepadanya ilmu. Usolat, berpuasa, udah tahu apa? ya udah tahu pergi haji, udah umroh, udah korban, terus melakukan kesyirikan yang besar, mengambil untuk selain Allah. Ya. Kalau ahli fatrah mereka disebut kafir, apalagi orang yang telah sampai kepadanya ilmu. Allah nama fiat rasul fi syirki atau ibadat ibadatil awthan bahwa melakukan kemaksiatan kepada Rasul dengan mengerjakan kesyirikan dan peribadatan kepada berhala ba'da bulughil ilmi setelah sampainya ilmu kufrun sarihun adalah kekufuran yang jelas bil fitrah wal uqul wal ulum daruriyah berdasarkan fitrah dan akal serta ilmu-ilmu yang darurat kalau yutasawwar annaka taqulu lil rajulin maka enggak tergambarkan maksudnya enggak mungkin kamu bilang tentang seseorang Walau min ajalin nasi wa abladihim, walaupun dia orang yang paling jahil, orang yang paling bodoh sekalipun. Mata kulu fi man asar rasul? Apa pendapatmu tentang orang yang bermaksiat kepada Rasul? Sallallahu alaihi wasallam, walam yang lahu dan belum mau tunduk kepada beliau alaihi salatu wasallam fi ibadatil awthan wa syirk untuk meninggalkan peribadatan kepada berhala dan melakukan kesyirikan ma'annahu yaddai annahu muslim muttabi' padahal dia itu mengklaim dirinya sebagai muslim yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa wa yubadiru bil fitrah kecuali orang yang bodoh ini akan langsung menjawab berdasarkan fitrah yang ada dalam dirinya ila alqaul bi anna hadha kafir bahwa orang ini kafir ya, jadi kalau kita tanya kepada orang paling bodoh sekalipun ya tentang orang yang mengaku pengikut Muhammad tapi nggak mau tunduk kepada Muhammad. Mengaku muslim tapi nggak mau ikut ajaran Islam yang dibawa oleh Muhammad. Ya. Yang melarang mengerjakan kesyirikan, beribadah kepada berhala. Kecuali si bodoh yang ya jahil ini ketika kita tanya apa status orang itu, pasti dia akan menjawab cuman dasarnya fitrah aja. Dasarnya nah, cuma fitrah. Bahwa orang itu kafir. Min ghairi nadharin fil adillah. Tanpa dia harus lihat pada dalil-dalil. Ini hal yang badahiyah. Yang ya prinsip dasar. Ya, aku mengikutnya Nabi, aku Muslim, mengikuti ajaran Islam di oleh Nabi, tapi gak mau ikut ya larangan Nabi yang melarang mengerjakan kesyirikan beribadah kepada Ya, Kecuali orang yang jahil yang kita tanya tentang satu orang ini pasti secara faur segera itu tanpa lagi lihat kepada dalil min ghairi nadharin fil adillah au suali ahadin minal ulama nas dari Syekh Muhammad dan tanpa lagi bertanya kepada seorang pun dari alim kecuali dia tahu bahwa orang tersebut kafir Tapi dalam perkara-perkara yang seperti ini perlu tanya kepada alim. Enggak. Siapa yang bilang? Si Muhammad. Ya, tapi sekarang didengung-dengungan dalam masalah sampai ke dalam perkara yang jelas, yang wadih, yang gamblang harus tanya kepada alim. Ya subhanallah. Kalau begitu, ya seorang muslim nggak tahu ya keistimewaannya sebagai Islam dan buruknya kekufuran. Nggak tahu pembeda mana muslim mana kafir. Kita gitu Ya, karena dengung-dengungkan seperti itu dan tertanam. Ya, sampai kepada orang yang melecehkan Islam ya yang mengatakan bahwa Al-Qur'an itu cuman ya asatirul awalin cerita orang dulu ya, dan kufuran-kufuran yang banyak tentang orang ini nih. Tapi ya dia nggak sanggup untuk mengklaim bahwa orang ini telah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan alasan harus tanya kepada ulama. Ya subhanallah. Akhirnya tertanam itu syubhat. Ya. Padahal dalam perkara-perkara yang wadih, yang gamblang, yang jelas, ya semua bisa. Bahkan orang yang paling bodoh sekalipun disebut oleh Syekh. Walau min ajhalin nasi wa abladihim balid, ya. Itu lebih dahsyat lagi daripada jahil. Kalau jahil itu bodoh, balid nah, udah akut dia. Kalau ditanya kepada orang yang balid ini, ya, tentang status orang yang mengaku pengikut Muhammad, mengaku beragama Islam, tapi nggak mau tunduk kepada perintah Nabi untuk meninggalkan syirik. Pasti si balik ini akan menjawab orang itu kafir tanpa lagi melihat kepada dalil, tanpa lagi bertanya kepada ulama. Nah, Baik, satu fakrah lagi, Ikhwan. Satu alinia lagi kita. Allah walakin bi jahal. jahal, akan tapi karena merebaknya kejahilan. Jadi yang menyebabkan Ya, banyaknya muslim-muslim yang goncang ini dalam masalah tauhid. Apa? batul jahal. Merobaknya kejahilan. Tapi kan fulan udah berangkat belajar kepada ulama, ya subhanallah. Ente nggak enggak lihat tuh. Ya Utsman bin Mansur. Ya. Yang mengambil mensyarah kitab tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab belajar kepada aimmatud dakwah An-Najdiyah, para imam-imam dakwah Najdiyah namun menjadi musuhnya dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kondisi seorang mensyarah kitab, syarah kitab Tauhid, mensyarah kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, itu bukan jaminan. Ya, bukan jaminan bahwa dia selamat dari kesesatan. Seperti itu. Ya, bisa jadi dia di, di tanah air semang sudah punya syubhat, pergi duduk di hadapan alim, dia cuma cari pembenaran-pembenaran terhadap syubhatnya. Dan itu memang yang banyak terjadi. Ya. Berangkat sakit sampai di sana memang belum sembuh, pulang. Sehingga dia bawa ke tanah air itu ya, penyakit dengan bungkus dari ulama. Sehingga akhirnya orang-orang yang memang tidak memiliki landasan ilmu gampang terkecoh. Begitu. Jadi kita dalam menuntut ilmu itu harus ya ada keinginan untuk menelaah. Jangan merasa bahwa ini sudah final. Ya. Tapi dia telaah lagi, lihat lagi. Ada keinginan untuk mencari tahu ya, tapi dengan dari jalur yang benar. Alhamdulillah apa yang kita tekankan di sini ya kita telah jelaskan bahwa ini pendapat imam-imam dakwah Najdiyah dan mereka pun juga telah mengakui bahwa ini pendapat Imam Dakwah Najdiyah. Sebelumnya mereka katakan ini pendapat takfiri loh. Tapi mereka sudah melunak. Memang begitu pendapat Imam Dawas Najibiyah. Alhamdulillah satu kosong sebenarnya. Ya walaupun mereka belum menerima ya hujah-hujah kita masih mengatakan bahwa perkaranya khilafiyah. Lah, enggak, bukan khilafiyah. Ya, khilafiyah iya khilafiyah tapi khilafiyah seperti khilafnya Muhammad bin Abdul Wahab dengan Sulaiman bin Abdul Wahab. Ya, bukan khilafiyah seperti misalnya mau ruku ya mau ya sujud itu tangan dulu apa kaki dulu ya atau ketika tidal tangan sedekap atau diirsal. Ya, bukan khilafiyah dalam konteks yang seperti itu. Khilafiyah seperti khilafnya Muhammad bin Abdul Wahab dengan abangnya. Khilaf antara hak dan batil itu yang harus kita yakini. Seperti itu. Jadi sebabnya ini kalau betul jahal. Ya, merebaknya kejahilan. kalau walakin li ghalabatil jahal wa ghurbatil ilm dan keterasingannya ilmu wa kasrati man yatakallam bihadil mas'alah minal mulhidin dan banyaknya orang yang berbicara tentang perkara ini dari orang-orang yang mulhid subhanallah Syekh menyebut orang-orang tersebut ya minal mulhidin orang-orang yang menyimpang istabal amru fiha ala ba'dil awam sehingga tersamarkanlah ya perkara ini ya pada sebagian orang awam minal muslimin dari kalangan kaum muslimin alladzina yuhibbun haq yang cinta kepada kebaikan yang udah ngaji salaf gitu kan dapat ya pengajian dari ustadznya oh ternyata nggak boleh gampang mengafirkan sampai sini masih benar tapi ketika ngelihat ada orang aku nabi yang dia ingat di kepalanya nggak boleh gampang mengafirkan. tidak dikafirkan sampai dengan padanya hujah sampai kepada orang yang mengaku nabi, sampai kepada orang yang menyembeli untuk selain Allah dan dia tahu bahwa ya orang tersebut menyembeli dengan sadar. Ya, sujud kepada selain Allah dengan sadar. Ya. Seperti itu yang terjadi. Istabah. Kenapa? Gurunya ada syubhat, kemudian syubhatnya menular kepada murid-muridnya. Seperti itu. Ya. Sampai sekarang pun kita masih dapetin yang seperti itu. Memang agak susah ini ngedobraknya. Kenapa? Karena sudah begitu mengakar. Bukan skala Indonesia, skala dunia. Skala dunia. Ya. Di Arab Saudi pun kenceng itu pembahasan seperti ini. Ya. Sampai Syekh Muhammad Syekh, Syekh Saleh Al-Fauzan mangkal ini kayaknya di majelis sana ada yang duduk dari orang-orang murjiah ini katanya nanya masalah ini lagi, masalah ini lagi. Mangkal tuh Syekh Saleh Fauzan. Mangkalnya sama mereka. Ya. Yang mengatakan bahwa pelaku syirik akbar harus lagi tegakkan padanya hujah atau belum tegak padanya hujah. Banyak sekali rekaman-rekaman Syekh Saleh Fauzan tentang masalah ini. Istabal amru fi'a ala ba'dil awam. Persamarkan dalam perkara ini pada sebagian orang awam dari kalangan muslimin alladzina yuhibbunal haq yang mencintai kebenaran. Oke, kalau kita terus sampaikan insyaallah taala orang yang mencintai kebenaran pun akan tahu mana kebenaran itu. Fala tahqirha, maka jangan kalian remehkan hal ini. Wa an inin nadhar fil adillah at-tafsiliyah. Dan ya, pusatkanlah ya, pikiranmu dalam melihat kepada dalil-dalil tafsiliyah, dalil-dalil yang rinci. La'allallaha, kan? Semoga Allah an yamunna 'alaika bil iman tsabit. Menganugerahkan kepadamu keimanan yang kokoh. Amin. Ya. Wa yaj'alaka aidan dan menjadikanmu juga minal a'immatil ladzina yahduna bi amri. Termasuk dari imam-imam ya, yang memberi petunjuk dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya kita ya melawan arus katakanlah seperti itu. Karena banyak yang mengklaim bahwa mereka adalah pengikut Muhammad bin Wahab, tapi sebenarnya mereka justru menyelisih pendapatnya. Ini yang mayoritas. Ya, kita jelaskan bahwa ini pendapat kalian keliru. Kecuali kalau kalian mengaku bahwa kalian bukan pengikut Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, tapi harus dengan dalil. Ya, betul bahwa Muhammad bin Abdullah bukan hujjah. Tapi untuk ya mengatakan bahwa ini salah, sedangkan ini yang benar itu harus dengan hujjah. Ya. Dan alhamdulillah kita tidak mengambil dari mana-mana. Kita ambil dari kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan juga dari fatwa ulama Lajnah Daimah dan juga dari fatwa-fatwa ulama-ulama kita. Kalau kita ya menjalani apa yang diwasiatkan di sini ya benar-benar mempelajarinya kita berharap bahwa Allah kokohkan iman kita Allah jadikan kita termasuk dari para imam biidznillah Allah bukan kita anak turunan kita yang ya membawa dakwah ini dengan dakwah tauhid ini hingga benar-benar berkibar ya benar-benar ya menjadi panji bagi kaum muslimin khusus negeri ini amin ya Allah taala alam. Semoga ini bermanfaat. Wa jazakumullahu khairan. Insyaallah kita sambung lagi pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.